mukram wal muhtaram Al Ustadz Yusuf Mansur dari Jakarta Waktu dan tempat kami berikan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baru kira-kira seminggu yang lalu saya nge-share satu foto seorang anak muda gagah betul benar-benar gagah handsome ganteng dan beliau seorang pilot yang membanggakan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita semua Ayahnya bercerita, Ustaz, anak saya alhamdulillah hafiz 30 juz. Subhanallah. Ayahnya bawa sorban saya 2010 katanya ketemu saya lalu sorban saya diminta 2017 kemarin ketemu dengan beliau kembali beliau sampaikan ini sorban antum Ustaz terus dia tunjukin anak yang didoain saat ini dulu anak yang didoain 7 tahun yang lalu saya lihat wah gagah betul di belakang pesawat pakai baju pilot mula-mula saya sampai situ aja bangganya oh subhanallah ada yang didoain kemudian jadi pilot oke okay, good tapi ternyata dia hafiz Allah Allah. Dan kiranya inilah yang menjadi impian kita semua. Kapan-kapan kepala sekolah ya Koyasan Kiai Ihya yang baru saja pamitan ah, menikahkan keluarga kita Kapan-kapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan di-download. Saya punya materi ceramah yang dulu banget, kira-kira mungkin 2008, 2007, 2008. Judulnya Dream 10. Dream 1.0. Kemudian disusul dengan Dream 2.0 di Dream 1.0 saya nge-share salah satu cita-cita saya dengan izin Allah pengen kemudian memiliki anak penghafal Quran saya men-share impian saya dengan izin Allah pengen melihat barisan pengusaha-pengusaha dengan segenap karyawan-karyawatinya yang mana mereka adalah hafiz hafizah. Saya pengen melihat di masa yang akan datang begitu saya cerita jenderal-jenderal tinggi tinggi Polri, TNI, menteri-menteri, bahkan presiden mudah-mudahan generasi penghafal Quran Dan alhamdulillah time goes on. Waktu kemudian berjalan. Senang betul saya ikut terharu. Apalagi anak-anak ini pada nangis, masya Allah kecil-kecil. Ya, ya, ya, ya. Dan betul itu tadi siapa Ustadz siapa tadi saya belum kenal namanya. Penamanya Yusuf juga. <laughs> Betul beliau itu Dulu zaman kita, zaman kita kecil Kita al-hakumut takasur Al-Qari'ah dah Hah? Nggak ada kita cerita tiga juz gitu Nggak ada, kecuali sedikit Mungkin di Sedayu zaman dulu ya Atau di apa eh, Rapyak Zaman dulu waktu saya di sana Pas percis buka yang buat anak-anak tapi hari ini ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya di lampu merah. Saya duduk di sebelah kiri. Ada kemudian anak muda funky ya kan biasanya kan kalau hafiz tuh kesannya gitu gitu ya ya begitu dah gitu ini di samping saya Allah dengan izin Allah saya bercerita. Dia minta saya menepi. Dia meminta saya menepi. Saya ikut menepi. Turun, turun. Beliau cium tangan. Ustaz, makasih ya. Ah, makasih kenapa? Tolong tes Ana Ustaz. Ana udah hafal sampai Al-An'am. Al-An'am. Jauh itu. Jauh. Ibu-ibu lebih jauh lagi sudah sampai Yasin kan? Malah sudah sampai Al-Mulk malah. Hokam saya bilang, bagaimana anda bisa menghafal sampai Al-An'am? Anda kan murid antum di TV. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Ayo gitu. Kaget saya Ustaz. Ternyata selesai Al-Baqarah. Selesai Ali Imran. Terus kemudian ih Al-Ana. Fadol Ustaz. Tolong tes anak Ustaz. Di pinggir jalan, kemudian kita tektok, Dang deng, dang, deng, dang, deng. Pertanyaan keberapa dia udah netes air mata, nggak nyangka dia yang selama ini ketemu hanya di TV, di YouTube, hari itu dipertemukan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa setor. Bayangkan Pak, Bu. Bila mana kemudian beliau nanti usahanya itu di bidang apa itu ya lupa saya. Bayangkan bila kemudian dia bukan bayangkan udah jadi dia sudah menjadi pengusaha yang orientasinya Quran. Saya sekarang ini juga banyak bergaul dengan Pengusaha-pengusaha yang omsetnya triliun, bukan miliar, triliun. Ada salah satu sahabat saya, cakep, usahanya cakep. Kira-kira satu tahun omsetnya sekitar 3 triliun. Kita nggak bisa bayangin loh pak, zaman dulu genre para penghafal Quran datang dari mereka-mereka yang kita suka salah gitu. Kan kita suka salah. Tapi karena nahnu nahkumu bidzawahir, ya itu okay lah. Untuk mengungkapkan hadis bin nikmah kita bukan hendak menghina, merendang, tidak, tidak ada. Tapi sekarang ini kita lihat gitu loh. Profesor-profesor pada ngapal Quran, dokter-dokter pada ngapal Quran. Pak, saya keliling Pak lima benua dengan izin Allah lima benua. Kita buka rumah-rumah tahfiz, di seantero dunianya Allah di lima benua lewat jaringan kampus kaget saya nyampe di Skotlandia Skotlandia nama kampusnya pun baru saya dengar yang satu Stirling University baru dengar itu biasanya Unair Unair ITS gitu ya ah, Unesa hari ini kita di Unesa Stirling Kayak apa sih yang Stirling itu? Glasgow. Kayak apa Glasgow University itu? Ternyata ibu bapak yang rahmati Allah. Di Stirling saja dan di Glasgow ada 81 kandidat magister dan doktoral dan bukan sembarang magister dan doktoral tapi magister, doktoral di bidang sains, bisnis, teknologi, bahkan tadi pagi salah satu cucu apa buyut mungkinnya buyut lah dari Kiai Lasemil uh, eh, ayahnya Mbah Zah siapa dari sini yang dari Kiai uh, pesantren tua itu lah lah, Allah wala billah tadi saya barusan waan dengan beliau jebolan Paris ngambilnya teknologi nuklir kebayang nggak dan dia hafizah jadi jangan percaya Islam itu payah. Nggak percaya saya. Yang ada adalah kita kurang menyiarkan. Nih ya rekaman ini. Ini harus cepat segera diedit dan upload. Jangan sampai di library. Tadi saya lihat Sariman memang nggak sopan ngalang-ngalangin kamera. Tapi yang handphone Sariman itu itu live pak, satu juta orang hari ini melihat. Rich people itu satu juta. Nah kita kurang jualan gitu loh. Kita ini kan kurang jualan pak. Dilala yang dijual tuh yang jelek-jelek terus. Oh kemarin ketangkep tangan lagi. OTT lagi. Satu belum tentu benar. Kita sudah membenarkan. Oh ada proses pengadilan kok. Belum proses pengadilan. Tapi yang begitu itu yang dijual-jual. Saran saya sama teman-teman nih, kameramen, pulang langsung kerja keras, edit. Kemudian potong-potong setiap segmen 3 menit, 5 menit yang enteng-enteng. And then kemudian upload, upload. Dan seluruh wali-wali santri, wali-wali murid gerak, share ke dunia. Biar tahu Pak. Ada satu presiden sekarang di dunia yang hafiz Quran cecnya nanti akan ada dua Amin di Indonesia insya Allah jangan lupa coblos susuk Mansur <laughs> kita ini dijualnya dengan jualan yang jelek begitu tersangka pakai baju koko tersangka pakai peci hitam begitu di pengadilan pakai jilbab ya apa pak kalau kata orang Surabaya ya apa dia Orang lain menjual jelek wajar orang lain. Yang jadi masalah kita pun jualan jelek juga. Allah pemimpin muslim. Ya mana ada? Kasih saya pemimpin muslim yang jujur. Itu yang ngomong kita. Kalau saya saya bisa ngasih Pak, banyak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mengenal kiai Berapa jumlah pesantrennya? Muridnya. Kita mengenal KK Muhammadiyah. Sebut misalkan Profesor Dim Samsudin. Perguruan tingginya saja ada 172. Kurang lebih loh ya. Institusi TK Aisyahnya sampai kemudian SMA-nya. Itu kurang lebih 50 ribu mungkin. Ada Prof. Din Samsudin atau Kiai Agil Sirat misalnya atau siapalah KKNU yang dulu-dulu yang nitip kemudian formulir misalnya tidak ada pak hmm, kita nggak pernah dengar titip sendal ya jualkan saya ini pimpinan umum Muhammadiyah tidak ada pak kita dibuat kecewa dengan diri kita sendiri dan berhasil gitu makanya saya setengah mati tuh ngasih tahu nih ada dokter uh, eh, elektrik ya alumni dari Hokkaido University. Doktor, Pak. Ada lagi nuklir juga Hokkaido University. Dulu pernah nemenin saya sampai ke Kyoto, sampai ke Sapporo. Kemudian kemarin ada jenderal bintang satu, Pak. Belum lama tuh jenderal bintang satu. Ngawal wakil presiden Yusuf Kala. Udah deket ya. Yusuf Kala. Udah deket kan? Ya. Yusuf Mansur, Yusuf Kala, dekat. Kali ini berbeda. Beliau membiarkan Pak Yusuf Kala duluan. Kenapa? Karena sang jenderal bintang satu ini pengen ngobrol sama saya. Kami turun dari panggung di Istora, di Gelora Bung Karno Senayan, melintasi kemudian atletik, lapangan atletik, kemudian melintasi rumput hijau, lapangan bola. Beliau bilang begini, Ustadz benar itu satu hari satu ayat aku ya jenderal yuk bisa ngapal tuh masa pak iya jenderal polisi saya sekarang sudah 189 ayat lalu pak dari mulai kaki pertama nginjak rumputnya Gelora Bung Karno Senayan sampai kemudian mobil dia baca itu Al-Quran Oh saya nyiarin yang begini-gini, nggak mau saya nyiarin polisi yang buruk, nggak mau saya nyiarin polisi yang korupsi, nggak mau saya. Walaupun itu fakta, nggak mau saya bicarakan. Nggak mau pak. Indonesia kalah 5-1 dari Malaysia, begitu beritanya. Misal, saya nggak mau, ngapain ngomong kayak gitu? Yang benar begini, Indonesia membobolkan satu yang limanya nggak usah diomongin. Bagaimana sepanduk anda semua ketika anak anda masuk semifinalis? Nggak ada sepanduknya, nggak ada sepanduknya. Karena anda menganggap bukan prestasi. Padahal taruh sepanduk itu. Selamat nak, kamu berhasil mencapai semifinal. Ayo jualan, anak-anak ini jualan. Ibu pulang, selamatan. Kumpulin warga, Jual. Itu jual itu namanya syiar. Dakwah. Ini pengusaha teman saya. 3 T loh satu tahun. Anaknya tujuh. Tujuh tujuhnya bergerak menjadi hafiz-hafiz Yang nomor satu udah mau berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan Pak, orientasi. Ketika kemudian seorang pengusaha sekelas beliau Salah satu pembayar pajak terbesar di Pulau Jawa untuk kategori pribadi taat aturan kita motornya tiga mungkin ada yang tiga motornya Mio paling tinggi Satria terus ada yang Supra lama ini kawan saya yang satu ini motornya Ducati Triumph Ustadz dunia tuh Sebentar bos. Ente nggak tahu apa yang dilakukan di atas Ducati. Yang dilakukan sama dia di atas Ducati adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Anda, saya, kita, wong di atas Astrea Supra aja lupa. Berarti dia lebih hebat, Pak, ketimbang kita, Pak. Di atas Ducati Monster, Kok bisa? قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا dan maaf bu bukan sendiri tapi bersama abahnya dan bersama adik-adiknya di belakang tujuh mobil tujuh kemudian motor mewah semua dan isinya Quran oh takbir pak Allah Akbar belum pernah lihat ya saya udah diizinkan sama Allah melihat pembukaan satu kantor baru khataman Quran tapi nggak ada Qurannya tidak ada Qurannya. Kenapa? Karena komisarisnya, direksinya, karyawan-karyawannya apal-apal Quran. Ketika pembukaan, nggak usah lagi buka Quran. Om oh, sudah apal semua. Sudah dengar ceritanya ya kan? Pak Budiono mantan ya nggak boleh nyebut mantan sekarang ya wakil presiden keberapa itu Satu kesempatan saya duduk bersama Presiden SBY, Presiden ke sekian, takut salah sebut ya. Kemudian dengan menteri-menterinya, calon menteri saat itu, karena belum diangkat, belum dilantik. Saya yang bermimpi besok nanti akan ada presiden penghafal Quran. Saya yang bermimpi besok akan ada wakil presiden hafal Quran, menteri-menteri yang hafal Quran. Hari itu dipergelarkan oleh Allah. Pak SBY udah ditetapkan jadi pemenang, tapi belum dilantik. Kumpul-kumpul ada Pak Budiono di situ. Kemudian saya dipanggil mendekat. Ustadz Yusuf, sini. Saya mendekat. Iya Pak. Pak Bud ini hafal surah Al-Kahfi. Wow. Al-Kahfi loh Pak. 110 ayat. Al-Kahfi Bu 110 ayat. Dan beliau saat itu sebelum menjadi wakil presiden gubernur B Betul? Hebatnya Pak, di break. Acara itu di break karena saya datang dikasih tahulah satu peristiwa bahwa Pak Bud ini apal surah Al-Kahfi. Lalu Pak Bud dipersilakan baca, didengar oleh presiden dan didengar kemudian oleh calon-calon menterinya Pak SBY saat itu. Dibaca sempurna Allahu Akbar sampai kemudian kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama أنما ilahukum ilahu wahid. Oh itu air mata saya bleber pak. Air mata saya wah netes nggak keruan. Sampai kemudian saya terbangun. Oh ngimpi saya. Masya Allah. Rupanya mimpi mimpi punya wakil presiden apal Quran. Oh serius itu mimpi itu. Oh, masih ada air matanya. Oh, saya bilang, mimpi saja saya sudah bahagia gitu. Apalagi kenyataan, maka kemudian kita bismillah. Ayo, kita wujudkan ini. Habis itu Bapak Ibu dirahmati Allah, keluarlah mimpi dream 2.0. Dream 2.0 ini lebih gila lagi. Apa? memimpikan seluruh presiden, perdana-perdana menteri, petinggi-petinggi dunia, hafiz Hafiz. Mungkin, mana ya yang nggak mungkin? Asal kita bergerak. Saya berangkat ke Singapura, ketemu dengan dua sekolah raksasa di sana. Al-Junaid dengan Al-Irsyad. Ribuan siswa-siswa mereka kemudian zek dirubah kemudian setiap hari yang menghafal Quran. Lalu saya ceritakan kepada Singapura bahwa presiden kalian dulu adalah seorang muslim dan kalian prepare yourself, kalian siapkan diri kalian nanti menjadi presiden barunya Singapura yang akan datang pada saat kemudian amanah itu datang kalian sudah hafiz hafidoh duluan. Lalu kemudian saya di atas panggung di bawah 2500 anak-anak Singapura memimpin menghafal ayat-ayat pertama dari Al-Quranul Karim. Allah. Usaha. Dan hari ini Pak, sudah mulai ada anggota kerajaan yang hafiz. Anak-anak sultan-sultan yang hafiz. Anak-anak sultanah-sultanah yang hafiz. Bismillah. Bismillah. Begitu saudara dilantik menjadi ketua MPR, misal gitu ketua MUI biasanya kan atau siapa yang disuruh menyumpah itu kan megang Quran tuh ya ditaruh di atas apanya di atas kepala tapi hari itu kita melihat pemandangan yang gak biasa Gak perlu Quran di atas kepala jadi ketua MUI nempelin saja tangannya dia dadanya gitu kenapa Quran udah di dalam Belum lama di Jawa Timur ini ya beritanya Jawa Timur, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur karena Gus Solah. Ada seorang mayor 65 tahun umurnya di wisuda 30 juz. Ada yang sudah baca beritanya? Baca. 30 juz, 65 tahun umurnya, mayor, pensiunan. La haula wala quwata billah. Semalam saya ketemu Firman Utina. Semalam saya ketemu Firman Utina Nggak mungkin dong pecinta bola nggak kenal dia. Pencinta bola nggak mungkin nggak kenal dia. Firman Utina. Sebentar lagi saya akan sebut lebih dari lima pemain bola internasional yang juga hafal-hafal Quran minim-minim satu juz. Ayo pak, bergembira pak, nggak bener Islam itu mundur. Zaman dulu tahun 70, 80, 90-an jarang berjilbab di UNER, ITS, ITB, IPB, Jarang. diikip sekarang jadi UNESA, jarang. Tapi hari ini kita lihat, 99% mahasiswi-mahasiswi baru perguruan-perguruan tinggi negeri rata-rata berjilbab. Iki kemajuan atau tidak? Kemajuan, tapi yang kita jual dan yang dijual jelek terus. Lihat tuh, siapa yang mabok? Muslim. Siapa yang hamil duluan? Muslimah. Siapa yang nyolong? Muslim. Siapa yang ngeganggu laki orang? Muslimah. Gitu. Anak-anak ibu bapak nih dijual, jual. Pulang langsung undang tetangga kanan kiri. Aku mau selamatan. Anakku hafal tiga juz. Sewa itu beca, sewa itu gerobak, sewa mobil kap terbuka, kelilingin Surabaya. Pakai trompet. Pakai bukan trompet, apa? Toa. Anak kita sepanjang, iya pak harus begitu lagi kita. Kalau enggak kita kehilangan rasa kepercayaan diri kita. Kita kalau ngeliat politikus muslim, ah nanti gitu lagi. Coba, bukannya harapan, malah doain yang jelek. Seribu jemaah umroh terbagi dalam beberapa bulan ketemu. Saya sampaikan, saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak saya? Kalau saya titip sama travel saya, on oh, travel saya kok Kopernya harus pakai koper saya. Mukenanya harus pakai mukena istri saya. Tasbih dan segala perangkat umrohnya harus pakai dari keluarga saya. Bisa? Bisa? Ya bisa loh travel saya. Tapi saya tidak lakukan. Dan pemimpin-pemimpin Islam saat ini banyak yang seperti saya. Bahkan jauh daripada saya. Hektaran kami beli dengan izin Allah. Ustadz sombong. Enggak, gua siar. Saya lagi siar terhadap nikmat fahaddith. fahadis kabarkanlah. Allah memang tahu, tapi dunia pun tidak salah diberitahu. Kenapa? Ya. Takriban ya. Targhiban linnasi fit tidak untuk mendorong manusia untuk ik untuk ikut. Hektaran Pak kami beli itu tanah-tanah tuh. Saat ini ada 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Saudara tahu berapa uang makannya? Tahu berapa uang makannya? 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kalau dihitung dengan kurs 5.000 rupiah per sekali makan. Dan gak mungkin 5.000. Hari gini masa 5.000? Kalau kita hitung 5.000 Pak. Uang makannya 3,2 triliun satu tahun. Saudara tahu ada saya bisnis beras. Ada. Tapi saya bisnis asli. Lo mau pakai-pakai karena bagus, lo pakai-pakai karena punya gue murah. Tidak ada sifatnya instruksional. Tidak ada. Dan saya bangga mengatakan kenapa? Karena saya hafiz, saya tahu wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ala يظن ulaika annahum mabuusun li yaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nah, kalau saya ntar ditanya sama Allah gimana? Bukannya tidak boleh, tapi kan saya menciptakan pasar yang nggak beres dong. Saya menahan rezeki orang, jangan ada yang masukin barang di rumah tahfiz kami. Kenapa? Berasnya dari saya aja. Lo kan menghalangi yang lain. Yuk mari berkompetisi. Apakah saya sebagai kiainya tidak boleh berbisnis? Ente dosa juga. Nggak boleh saya berbisnis, ente dosa ente. Ente lebih milih aneh minta-minta sama ente. Nah, tapi kiai dengan jamaah berkompetisi dengan fair. Tidak ada dumping, tidak ada jumping, tidak ada nahan, tidak ada begini. Baik, ayo. Yang begini Pak yang mesti kita siarkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ada wali kota Palestina. Masih muda umurnya 17 tahun perempuan, wali kota Palestina, 17 tahun. Hafizho Pak, udah ke Indonesia Pak. Seneng ngelihatnya, wali kota loh. Belum lagi kalau kita lihat di YouTube, waduh, masya Allah, anak-anak Amerika sekarang biasa apal Quran itu. Anak-anak Amerika sekarang biasa apal Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik Saya ke Paris, Perancis. Lihat jam, udah mau zuhur. Lihat waze, lihat Google. Di mana masjid yang paling besar di Paris, Perancis? Ketemu, Pak. Bismillah. Kita kemudian berangkat ke masjid tersebut. Paris. Bukan Poris, Paris. Bukan Pakis, Paris. Tapi begitu saya datang ibu bapak yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak salah lagi. Bukan Jumatan loh. Di Indonesia aja Jumatan udah jarang. Sebelum Jumatan baca Quran udah jarang, Pak. Jangan yang live, yang pakai kaset juga udah jarang, pakai CD udah jarang. Kenapa? Sekarang kita dianggap intoleran kalau kemudian kita nyetel Quran ngeganggu. Ya benar juga sih. Ya nggak apa-apa. Kalau memang begitu ya kan kita menunjukkan kebagusan akhlak kita. Ya memang jangan mengganggu baiknya. Nah itu artinya apa? Artinya telinga saya kayak kayak gatel gitu loh. Ini benar apa nih? A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Pakai toa pak. Oh saya belum masuk masjid pak. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا Saya bilang, Allahu Akbar. Lari pak saya, lari. Ini bisa ada begini, gimana ceritanya? Ternyata ada seorang imam baca Quran pak. Live, Paris. Enggak oh, nangis saya pak. Ibu bapak kalau lagi kebetulan melewati jalan raya, lalu bapak mendengar, ibu mendengar suara Muammar ZA, yakin saya, ente pasti seng hati itu. Masya Allah, kota besar masih ada yang ngaji. Besok saya janji kalau saya jadi presiden, saya ngaji di istana. Saya siarin se-Indonesia udah. Pokoknya time signal maghrib presidennya baca Quran. Time signalnya datang waktu subuh presidennya baca Quran. Gitu aja udah. Bayangin Paris loh. Paris. Allah kota mode. Allah kota maksiat. Begitu kata orang. Tapi begitu saya masuk pak. Hotel-hotel udah dibeli sama pangeran-pangeran Timur Tengah. Pangeran-pangeran Arab. Ayo jangan mencela Arab. Jangan sembarang mencela Timur Tengah. Sebagaimana kita juga tidak boleh mencela bangsa Amerika, bangsa Australia, tidak boleh. Kita diajarkan oleh Quran tidak boleh mencela siapapun. Sah? Tidak boleh. Saya masuk pak, deng, satu hotel, Allahu Akbar, jilbabnya menyambut. Di kamar hotel ada Bible, ada Quran, dan ada penunjuk kemudian kiblat. Paris, Siapa yang bilang dunia Islam going down? تبارك الذي جعل في السماء بروجا Masih ingat nih telinga saya Allah La ilaha illallah Saya sebagai salah satu pendiri dianggap pendiri oleh Sebaspar duduk di organisasi Tafis internasional isinya 74 negara 74 negara saya satu organisasi tuh Imam-imam haram Madinah Makkah itu satu kemudian organisasi dengan kami dengan izin Allah kita biasa tuh WA-an wa subhanallah WA-an sama imam-imam saudara apa yang paling saya nikmati ketika saya kemudian menjadi anggota taksisiyah lembaga Tafis internasional ada anak pak yang namanya Hamzah. Ada anak namanya Hamzah. Silakan nanti di YouTube, di Google. Siapa ini Hamzah? Hamzah Amerika. Ibu pasti akan takjub itu. Allah, ada anak kayak begini ya. Hidup tinggal gede di Amerika, tapi menjadi pemenang juara satu musabaqah hifdzil Quran internasional. Dream 2.0 Dream 2.0 saya memimpikan suatu saat nanti saya bilang saya menjadi tuan rumah. Saya menjadi tuan rumah pertemuan kepala-kepala negara Asia Pasifik. Tapi semua kepala negara Asia Pasifik sepakat pertemuannya di Istiqlal aja. Karena ini malam ketiga. Karena ini malam kedua. Jadi ganti-gantian. Sebagai tuan rumah saya memimpin sholat isya. Nanti begitu taraweh, dua rokat pertama dipimpin oleh Singapura. Dua rokat kedua dipimpin oleh Malaysia. Dua rokat kedua dipimpin oleh Thailand. Dua rokat kedua dipimpin oleh Myanmar. Sampai kemudian 20, itu isinya 10 kepala negara, ganti-gantian. Berarti 11, 12 peserta witirnya. Dan apakah bakal terwujud? Bakal pak. Wong kemarin saya bikin kok Musabakoh Hefzil Quran Asia Pasifik. Baru kemarin. Baca aja tuh di Instagram saya. Jangan underestimate mereka-mereka nggak bakal jadi pemimpin. Nih anak-anak kita ini mungkin akan jadi anggota dewan, ketua dewan, ketua partai, akan ada jadi wakil bupati, wakil gubernur, gubernur, kemudian malah mungkin jadi menteri. Su, unos, siapa yang tahu? Tugas kita adalah mempersiapkan anak kita nanti jadi apapun dia, Quran inside Dream 2.0. Ya saya ngebayangin tuh. Yang ada di belakang saya ini kepala-kepala negara yang hafiz-hafiz. Kehormatan dong tuan rumah kan? Salat Isya. Saya mimpin salat Isya. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat Belakang Pak, tujuh baris ini, tujuh kemudian orang di belakang ini, itu kepala-kepala negara semua. Baris duanya tuh pas pampres mereka semua juga apal-apal Quran. Ditayangkan live di sekian TV, di seluruh TV nasional. Waduh gagahnya. Ini masih mimpi loh Pak. Ayo kita wujudin. Salli fardal isya'i arba raka'atin. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eh, baris dua, baris tiga, baris empat. Waduh, jaringan istana semua. Kemarin ada utusan dari Rohingya, ada utusan dari Myanmar yang ikut musabako Asia Tenggara kemarin, ada utusan dari Myanmar.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 Turun nih, turun Panglima TNI, tuh turun. Di belahan bumi Indonesia yang lain turun Panglima TNI di kapal perang induknya Indonesia. Sekarang belum ada, tapi kan zaman saya ada nanti. Tak beliin dua nanti. Insya Allah. Sekarang belum ada ah. Kita belum punya nih kapal induk ini. Padahal lautnya punya kita itu. Turun Panglima TNI. Jeng, pertanyaannya adalah. Siapa yang jadi imam buat taraweh hari kedua ini? Pertanyaannya gitu pak. Sama kasalnya nanyanya begitu. Siapa yang jadi imam? Izin Panglima, saya. Uh, kasalnya habis juga. Siap, ada berapa pasukan di sini? Izin Panglima, ada tujuh ribu, Sudah siap semua? Izin Panglima. Semua sudah siap. Baik. Kalau gitu kita berdua. Saya dulu nanti situ setengahnya. Di belahan bumi yang lain, Kapolri yang baru memimpin juga di Mabes Polri. Baik, siapa dari Kapolda-Kapolda yang siap bergantian sama saya? Semuanya maju, Pak. Akhirnya perundingan. Jadi kita berapa rokaat nih terawih? Karena kapolda jumlahnya pada saat itu mungkin 50. Sekarang aja udah berapa? 30 rumah ini? Oke, kalau gitu kita bagi dua saja. Hari ini kita kasih keistimewaan Kapolda Bali dulu maju depan. Subhanallah. Mungkin, oh ayo iya, mungkin. Begini caranya mungkin itu dari siapapun kandidat Kapolda, semuanya Hafiz. Ya udah pasti Hafiz Kapoldanya. Partai manapun yang Bapak itu tusuk, coblos, pilih, pastikan saja semua anggota yang terverifikasi itu adalah putra-putri penghafal Quran. Itu aja. Siapapun dia yang direkomendasikan oleh dewan, kepada presiden atau sebaliknya presiden kepada dewan, pastikan saja yang dipromosikan itu adalah semua kandidatnya adalah hafiz dan hafizah. Selesai, Pak. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها itu Pak Bu di semua kementerian sama dan suara isya pertama adalah menterinya ibu menterinya pak menterinya ayo Pak bantuin wujudin jangan berhenti nih tiga juz udah jangan berhenti kita dulu kan hafiz juga ingat nggak kita hafiz zaman dulu kita hafizoh tapi kan sayang dulu kita berhenti sampai di al-hakumut. Tes, kita tes, tes. Terusin, terusin. Yang kencang. Tabbat yada abi wa tab. Ayo. Masya Allah, Allahu Akbar Hafiz, Subhanallah. Dari umur lima tahun, enam tahun saudara udah hafiz. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar. Wadduha. Allahu Akbar. Iqra. Allah lam yakunil Allahu akbar Allah idza jaa Allah Bayangkan kalau dulu kita seperti anak-anak kita lalu orang tua kita tidak berhenti jangan mengulangi kesalahan yang sama kalau berhenti mereka kenangan nih kenangan sudah tapi kalau ibu bapak tidak berhenti, bahkan nemenin salip-salipan sama anak. Wah keren. Kumpulin empat anak. Nah, pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran. Kenapa, Ma? Mama mau setoran sama kalian semua. Bede. Mamanya ditanya, surat apa, Ma? Al-Qamar. Ah, nggak usah megang. Udah beres di sekolah apa Al-Gilmani nih. Ya? Udah beres kalau Al-Gilmani. Subhanallah. Balap-balapan. والعاديات ضبحا الله أكبر حفيظ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق Ah, gak ada yang nyaut. Kejauhan Ustaz. Bisa bu, ayo kita ulangin lagi, kita ulangin lagi. Satu hari satu ayat buat bapak ibu cukup, cukup. Hari pertama, nun. Coba, nun. <laughs> Yang nyaut anak-anak ibunya nggak ada yang nyaut. <laughs> Hebat takbir. Bapak, apalin dulu satu ayat itu. Nun, udah, udah. Dari pagi sampai sore, nun aja udah. Nanti maghrib, Pak. Maghrib jadi imam. Jadi imam. Assalamualaikum DKM. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Belum aja udah datang. Hebat amat ini. Ya saya mau jadi imam boleh? Ya boleh lah. Situ kan juga pewakaf juga. Eh, Begitu bapak berdiri di kursi imam, di sejadah imam, di soft imam, bapak pamit sama jemaah. uh, <clears throat> eh, maaf ya, maghrib ini saya yang jadi imam. Kita akan baca surah Al-Qalam. Usalli fardhu al-maghribi thalath raka'atin mustabil qiblati jama'atin ma'mum Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Pada bingung nih. Al-Qalam Nun Allahu Akbar Jamaah nggak siap pak, nggak siap, masih berdiri gitu. Imamnya udah ruko. Naik rokat yang kedua, naik rokat yang kedua. Walallahu Nanti begitu salam-salaman pasti situ diledekin. Ya Ella surah Al-Qalam besok gue juga bisa Ali Imran. Alif Lam Mim gue sujud. Besok gue juga bisa Al-Baqarah, Yasin kalau perlu, ah. Pak boleh dia ngeledek asal bapak terus maju. Ayo dek kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون Masya Allah Allahumma salli wa sallim wa alim wa ala ah, ala Ibu, Bapak di penghujung tausiah saya ada sedikit cerita yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Quran mengangkat derajat seseorang. Saya ingin menceritakan tentang satu orang pembantu rumah tangga. Tiga tahun dia kemudian mendekatkan diri dengan Quran tapi Allah sudah mengubah hidupnya sedemikian drastis. Saya tidak mampu membayangkan bila putra-putri ibu bapak yang notabene dari kecilnya ini kemudian diperkenalkan dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, lalu tidak berhenti, kayak apa coba nanti derajatnya? Ada seorang hamba Allah datang kepada saya, Ustadz, saudara saya pengen kerja sama Ustadz. Kerja apa? Ya sana aja ke Darul Quran. Enggak, dia mau kerja jadi pembantu di rumah antum, Ustaz. Pembantu. Tahu lah, Saya tanya istri saya dulu tuh, mau nggak dia? Pasan udah kebanyakan ini. Istri saya bilang, lihat dulu orangnya. Datang nih ayahnya itu pekerja warteg. Jadi ayahnya pelayan di warteg, bukan pemilik, pelayan. Jadi anak ini putus sekolah, Kemudian dia bilang, nunduk gitu, dari Tegal. Saya, kenapa pengen kerja di sini? Kata orang-orang, Ustadz Hafiz. Jadi saya pengen sekalian ngapal Quran di sini, gitu kata dia. Ya karena itu baik dan kita juga banyak barisan muhafizah. Ya bismillah saya bilang. Oke. Okay. Jadi pengen ngapal Quran kamu? Iya Pak Ustadz penghafal Quran. Sekarang udah ngapal, diam dia. Ya oke, okay. kita terima. Terima tuh Pak. Nih datang nih, si Kem as a servant. Hadil imro'a ja'at ya, sebagai pembantu khadimah. Kita lihat ya kerja Quran nih setelah tiga tahun dengan izin Allah. Saya menyaksikan sama istri Setengah tiga ada suara ngaji Quran dia lantai atas. Hmm, itu berlangsung setiap malam. Asal dia nyapu dia merojaah dengan ayat yang diapalnya. Ngepel, jemur, ngasuh anak-anak saya, ikut masak bersama Encang Muni, mertua segala macam. Ketika kemudian ikut di mobil, di belakang, yang kami dengar kemudian suara Quran. Hmm. Hingga kemudian suara itu berubah menjadi suara tangis dua tahun terakhir berarti dua tahun yang lalu sekarang udah masuk tahun keempat dua tahun yang lalu suara itu berubah menjadi suara nangis tengah malam orang nangis ini asal bangun nangis bangun nangis itu soleh amat sih gitu gitu soleh banget ini orang gitu kita panggil itu Lut ada apa kamu nangis Oh Ustaz Masa saya dua tahun di sini baru empat jus gitu. Saya bilang sama dia, ya kan kamu dari dulu saya udah bilang, kalau kamu ingin ngapal Quran, di pesantren aja. Nggak diganggu tuh sama urusan kerja segala macam. Kamu yang nggak mau. Ya sudah nanti saya antar ke pesantren. Ambil nangis. Kenapa? Pengen berkah kata dia. Ya coba kamu jajal dulu. Bisa nggak kamu tambah-tambahin terus ya apalannya? Nggak bisa, kata gitu. Nggak bisa. Karena dia orang tanggung jawab, sama pekerjaan tanggung jawab gitu. Jadi dia kalau lagi ngepel apa segala macam itu ya dia murojaah, tidak bisa nambah yang baru. Dan orangnya masya Allah. Ya, misalnya kerjaan selesai setengah 10 gitu, anak-anak saya pada tidur, nah dia baru ngapal Quran tuh dengan sisa tenaganya. Kemudian dia bangun lagi udah setengah tiga pak. <clears throat> Akhirnya saya pakai tangan besi, Lut. Udah. Ayo kamu saya antar ke pesantren. Kamu ke pokokan di sana. Ustaz Redo. Enggak, saya ustad Yusuf, bukan Ustaz Redo. Ustaz Redo kata dia. Enggak, saya ustad Yusuf. <laughs> Sudahlah, kamu saya anggap adik saya, kamu saya anggap anak saya. Bismillah, ayo kita berangkat. Perempuan, Pak. Saya sama istri sama anak-anak nganterlah ke pesantren. Nih, kamu ngapa kurang di sini. Lah karena tidak ada kegiatan lain Pak. Wut, satu tahun itu Alhamdulillah. Bahkan dia dipilih ikut kaderisasi guru taut namanya. Taut. Di sini udah ada taut belum? Taut, tahfiz anak usia dini. Kalau belum ada, nanti kita kolaborasi. Kita buka taut namanya. Jadi dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, Lutfiyah ini, adik saya, adik kami, anak saya, anak kami, itu jadi kader malah guru taut. Saudara apa yang terjadi? Cabang kami ini, relasi kami ini, mitra kami ini, syarikah kami ini, kawan kami ini, Didik namanya, bilang sama saya, Ustaz, bagaimana kalau Lutfi ya? Kami nikahkan. Lihat ya, emang gampang nyari jodoh. Apalagi nyari jodoh yang saleh, yang hafiz 30 juz juga, alumni Mekah atau Madinah, nggak gampang. Jangan lupa loh, anak ini datang sebagai pembantu. Saya bilang bukan saya mencela, enggak. Nah, nunakum bidzawahir. Saya bilang sama Didi, ya terserah aja Zat, coba aja ntar ngomong sama keluarganya. Ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, lima menit lagi kita selesai ya. ini lima menit lagi selesai. Alhamdulillah keluarga semua menyerahkan kepada saya dan kepada Didi. Yang laki menyerahkan kepada Didi, yang perempuan menyerahkan kepada saya. Enggak pernah ketemu nih dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nikah. Begitu nikah, pesantren ini kemudian buka cabang di Australia, di Melbourne. Dan hari ini Lutfia ini ada di Melbourne, Australia menjadi guru tahfiz untuk anak-anak di Melbourne, Australia dan dia kemudian melanjutkan kuliah di sana. Quran tuh. Baru tiga tahun loh. Baru tiga tahun tuh. Gimana anak-anak ibu anak-anak bapak jangan di stop jejak dang udah injak sampai habis 30 jos kalau perlu kayak Wirda begitu udah jangan sekolah dulu emangnya mati apa emangnya mati apa kayak nggak pernah nggak naik aja sebagian kan ada yang nggak pernah nggak naik Cuma kan kita nggak naik ini emang sengaja tidak menaikkan diri buat Quran. Kenapa tidak? Dan gak usah kemana-mana, ya sekolah ini aja bikin program satu tahun ya jadi namanya. Supaya enggak keteter banget gimana? Pilihlah homeschooling misalnya, tapi di bawah lembaga sehingga pengawasannya, tektoknya, kontrolnya ada di sana. Tapi dalam dua tahun malah udah lulus. Kan lucu di negeri ini mah. Homeschooling malah dua tahun. Yang sekolah ribet-ribet tiga tahun. Iya loh, iya. Indonesia. Tiga tahun loh. Kemudian Lutfi menjadi guru tahfiz di Melbourne, Australia. Allah. Siapapun yang mengenal Lutfi ketika tiga tahun yang lalu, kemudian 2017 ketemu Lutfi, nggak kenal, nggak kenal sudah. Muka berubah, dirubah oleh Quran. Penampilan berubah, dirubah oleh Quran. Wajah berubah, dirubah oleh Quran. Tabiat, akhlak, pandangan, tangan, kaki, gaya jalannya, semua berubah. Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat Pak. Saya ikut bahagia, ikut bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki anak yang hafal sampai tiga juz. Saya kira ini lecutan buat diri ibu bapak semua. Jangan mau kalah sama anak diam-diam nanti bapak ibu semua ngapalin Quran. Lalu undang saya lagi, gantian. Yang duduk di belakang adalah anak-anak ibu bapak semua. Ibu bapak yang ada di sini pakai selendang hijau semua. Wah, <laughs> insya, insya Allah. Nanti gantian, bapak-bapak ibu-ibu silakan temui anak bapak ibu semua. Peluk dan cium, minta doa dari. <laughs> Kenapa? Karena pada saat ibu di wisuda 3 juz, anak udah 10 juz. Kira-kira begitu. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makasih ya Allah di saat orang lain melupakan Quran, engkau pilih kami mengingat Quran. Di saat orang lain ya Allah meninggalkan Quran, kami engkau izinkan mendekati Quran. Di saat engkau melihat, engkau izinkan anak-anak orang lain bandelnya kayak gitu, nggak ketulungan atau apalah yang bikin repot, pusing, puyeng keluarga, kami malah menyaksikan anak-anak kami, ya Allah, menangis bukan karena mainannya diambil, menangis bukan karena eh, PS-nya nggak boleh dimainin, menangis bukan karena jejetnya diumpetin, tapi menangis karena mereka berhasil menghafalkan Quran tiga juz ya Allah. Ya Rok, temenin anak-anak ini ya Allah. Dan temenin anak-anak lain di seluruh duniamu yang lagi menghafal Quran. Agar kemudian mereka selesai menghafal dalam keadaan yang mungkin Dengan sanat mutasil ila Rasulillahil Karim. Allahumma salli wa salli mubarik barik wa ala alihi. Ya Allah, irhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu man nusina wa alimna minhu majahilna, jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Ya Allah mudah-mudahan kau izinkan dalam keadaan kami masih hidup menyaksikan bertaburan menteri-menteri penghafal Quran yang profesional, yang amanah, yang jujur dan mengisi pos-pos penting bukan cuma di dunia. Kelak akan ada pemimpin bank dunia kalau Bank Dunia saja orang Indonesia sudah Ibu Sri Mulyani. Tapi kali ini kami mau nambahin. Ya Allah mudah-mudahan ada pemimpin nanti Bank Dunia yang mengubah semua bank menjadi syariah. Insya Allah dia orang Indonesia dan dia hafiz atau hafizah Ya Allah izinkan kami nanti melihat ada menteri-menteri luar negeri berkumpul. Sedangkan semua menteri luar negeri itu adalah menteri-menteri luar negeri yang hafiz atau hafizah Izinkan ketika kami terbang dari Jakarta menuju New York kami kemudian dikendarai, dipiloti oleh seorang pilot yang hafiz hafizah. Kemudian dilayani oleh pramugari-pramugari yang hafiz dan hafizah. Izinkan, ya Allah ya Rahman Rahim, kami kemudian diimami oleh anak-anak kami di sholat malam dalam keadaan anak-anak kami hafiz dan hafizah. Izinkan para suami memiliki istri yang hafizah. Izinkan para istri memiliki suami yang hafiz. Izinkan para ayah dan ibu memiliki mantu-mantu, besan-besan, ipar-ipar yang hafiz dan hafizah tanpa kan- kemudian membuat kami ini menjadi susah, tanpa membuat kami menjadi menderita, tanpa membuat kami ini menjadi kalah di urusan yang lainnya. Wa ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. By the way, saya pengen tahu nanti tentang metodologi Umi. Saya belum mendengar kecuali selintas saja. Barangkali nanti ada yang berkenan ikut ke UNER lalu ngobrol-ngobrol tentang metodologi Umi saya mendengar katanya metodenya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa saling sharing untuk diterapkan di banyak lagi tempat selain Al-Gilmani. Terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Piala dan piagam akan diserahkan langsung oleh LPI Al-Haromen yaitu Ustadz Ilyas Masya Allah, Allahu Akbar Hafiz, Subhanallah. Dari umur lima tahun, enam tahun saudara udah hafiz, Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar. Wadduha. Allahu Akbar. Iqra' Allah lam yakunil Allahu akbar Allah idza jaa Allah Bayangkan kalau dulu kita seperti anak-anak kita, lalu orang tua kita tidak berhenti. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau berhenti mereka kenangan nih. Kenangan sudah. Tapi kalau ibu bapak tidak berhenti, bahkan nemenin salip-salipan sama anak. Wah keren. Kumpulin empat anak, nak pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran. Kenapa ma? Mama mau setoran sama kalian semua. Bede. Mamanya ditanya, surat apa ma? Al-Qamar. Ah, nggak usah megang. Udah beres di sekolah apa Al-Gilmani nih. Ya? Udah beres kalau Al-Gilmani. Subhanallah. Balap-balapan. والعاديات ضبحا الله أكبر حفيظ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق Ah, galing nyaut. Kejauhan Ustaz. Bisa bu, ayo kita ulangin lagi, kita ulangin lagi. Satu hari satu ayat buat bapak ibu cukup, cukup. Hari pertama, nun. Coba, nun. <laughs> yang nyaut anak-anak ibunya nggak ada yang nyaut. <laughs> Hebat takbir. Bapak, apalin dulu satu ayat itu. Nun, udah, udah. Dari pagi sampai sore, nun aja udah. Nanti maghrib, Pak. Maghrib jadi imam. Jadi imam. Assalamualaikum DKM. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Belum aja udah datang. Hebat amat ini. Ya saya mau jadi imam boleh? Ya boleh lah. Situ kan juga pewakaf juga. Eh, Begitu bapak berdiri di kursi imam, di sejada imam, di soft imam, bapak pamit sama jemaah. uh, <clears throat> eh, maaf ya, maghrib ini saya yang jadi imam. Kita akan baca surah Al-Qalam. Usalli fardhu talah maghribi thalatha belagi belati jemaah dan makmum Allahu Akbar. Makmum, oh Akbar. Pada bingung nih Al-Qalam Waladzallin Nun Allahu Akbar Jamaah nggak siap pak, nggak siap, masih berdiri gitu. Imamnya udah ruko Naik rokat yang kedua, naik rokat yang kedua. Walamma Nanti begitu salam-salaman pasti situ diledekin. Ya Ella surah Al-Qalam besok gue juga bisa Ali Imran. Alif Lamim, gue sujud. Besok gue juga bisa Al-Baqarah, Yasin kalau perlu, ah. Pak boleh dia ngeledek asal bapak terus maju. Ayo dek kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون Masya Allah Allahumma salli wa sallim wa Ibu, Bapak di penghujung tausiah saya ada sedikit cerita yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Quran mengangkat derajat seseorang. Saya ingin menceritakan tentang satu orang pembantu rumah tangga. Tiga tahun dia kemudian mendekatkan diri dengan Quran tapi Allah sudah mengubah hidupnya sedemikian drastis. Saya tidak mampu membayangkan bila putra putri ibu bapak yang notabene dari kecilnya ini kemudian diperkenalkan dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, lalu tidak berhenti, kayak apa coba nanti derajatnya? Ada seorang hamba Allah datang kepada saya, Ustadz, saudara saya pengen kerja sama Ustadz. Kerja apa? Ya sana aja ke Darul Quran. Enggak, dia mau kerja jadi pembantu di rumah antum, Ustaz. Pembantu. Tahu lah. Saya tanya istri saya dulu tuh, mau nggak dia? Pasal udah kebanyakan ini. Istri saya bilang, lihat dulu orangnya. Datang nih ayahnya itu pekerja warteg. Jadi ayahnya pelayan di warteg, bukan pemilik, pelayan. Jadi anak ini putus sekolah, Kemudian dia bilang, nunduk gitu, dari Tegal. Saya, kenapa pengen kerja di sini? Kata orang-orang, Ustadz Hafiz. Jadi saya pengen sekalian ngapal Quran di sini, gitu kata dia. Ya karena nawaitunya baik dan kita juga banyak barisan muhafizah. Ya Bismillah saya bilang, oke. Okay. Jadi pengen ngapal Quran kamu, Iya Pak Ustadz penghafal Quran. Sekarang udah ngapal, diem dia. Ya oke, okay. kita terima. Terima tuh Pak. Nih datang nih, si came as a servant. Hadil imro'a ja'at ya, sebagai pembantu khadimah. Kita lihat ya kerja Quran nih setelah tiga tahun dengan izin Allah. Saya menyaksikan sama istri Setengah tiga ada suara ngaji Quran di lantai atas. Hmm, itu berlangsung setiap malam. Asal dia nyapu dia merojaah dengan ayat yang diapalnya. Ngepel, jemur, ngasuh anak-anak saya, ikut masak bersama Encang Muni, mertua segala macam. Ketika kemudian ikut di mobil, di belakang, yang kami dengar kemudian suara Quran. Hmm. Hingga kemudian suara itu berubah menjadi suara tangis dua tahun terakhir berarti dua tahun yang lalu sekarang udah masuk tahun keempat dua tahun yang lalu suara itu berubah menjadi suara nangis tengah malam orang nangis ini asal bangun nangis bangun nangis itu soleh amat sih gitu gitu soleh banget ini orang gitu kita panggil itu, Lut ada apa kamu nangis oh, Ustaz Masa saya dua tahun di sini baru empat juz gitu. Saya bilang sama dia, ya kan kamu dari dulu saya udah bilang, kalau kamu ingin ngapal Quran, di pesantren aja. Nggak diganggu tuh sama urusan kerja segala macam. Kamu yang nggak mau, ya sudah nanti saya antar ke pesantren. Ambil nangis. Kenapa? Pengen berkah kata dia. Ya coba kamu jajal dulu, bisa nggak kamu tambah-tambahin terus ya apalannya? Nggak bisa, kata gitu. Nggak bisa. Karena dia orang tanggung jawab, sama pekerjaannya tanggung jawab gitu. Jadi dia kalau lagi ngepel apa segala macam itu ya dia murojaah, tidak bisa nambah yang baru. Dan orangnya masya Allah. Ya, misalnya kerjaan selesai setengah 10 gitu, anak-anak saya pada tidur, nah dia baru ngapal Quran tuh dengan sisa tenaganya. Kemudian dia bangun lagi udah setengah tiga pak. <clears throat> Akhirnya saya pakai tangan besi, Lut. Udah. Ayo kamu ah. saya antar ke pesantren. Kamu ke Quran di sana. Ustadz Redo. Enggak, saya Ustadz Yusuf, bukan Ustadz Redo. Ustadz Redo kata dia. Enggak, saya Ustadz Yusuf. <laughs> Sudahlah, kamu saya anggap adik saya, kamu saya anggap anak saya. Bismillah, ayo kita berangkat. Perempuan, Pak. Saya sama istri sama anak, nganterlah ke pesantren. Nih, kamu ngapa Quran di sini. Lah karena tidak ada kegiatan lain Pak. Mut, satu tahun itu Alhamdulillah. Bahkan dia dipilih ikut kaderisasi guru taut namanya. Taut. Di sini udah ada taut belum? Taut, tahfiz anak usia dini. Kalau belum ada, nanti kita kolaborasi. Kita buka taut namanya. Jadi dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, Lutfiah ini, adik saya, adik kami, anak saya, anak kami, itu jadi kader malah guru taut. Saudara apa yang terjadi? Cabang kami ini, relasi kami ini, mitra kami ini, syarikah kami ini, kawan kami ini, Didik namanya, bilang sama saya, Ustaz, bagaimana kalau Lutfi ya? Kami nikahkan. Lihat ya, emang gampang nyari jodoh. Apalagi nyari jodoh yang saleh, yang hafiz 30 juz juga, alumni Makkah atau Madinah, Enggak gampang. Jangan lupa loh, anak ini datang sebagai pembantu. Saya bilang bukan saya mencela, enggak. Nahnu nahkum bidzawahir. Saya bilang sama Didi, ya terserah aja Zat, coba aja ntar ngomong sama keluarganya. Ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, lima menit lagi kita selesai ya. Tausiannya lima menit lagi selesai. Alhamdulillah keluarga semua menyerahkan kepada saya dan kepada Didi. Yang laki menyerahkan kepada Didi, yang perempuan menyerahkan kepada saya. Enggak pernah ketemu nih dua Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nikah. Begitu nikah, pesantren ini kemudian buka cabang di Australia, di Melbourne. Dan hari ini Lutfia ini ada di Melbourne, Australia menjadi guru tahfiz untuk anak-anak di Melbourne, Australia dan dia kemudian melanjutkan kuliah di sana. Quran tuh. Baru tiga tahun loh. Baru tiga tahun tuh. Gimana anak-anak ibu anak-anak bapak jangan di stop jejak dang udah injak sampai habis 30 juz kalau perlu kayak Wirda begitu udah jangan sekolah dulu emangnya mati apa emangnya mati apa kayak nggak pernah nggak naik aja sebagian kan ada yang nggak pernah nggak naik Cuma kan kita nggak naik, ini emang sengaja tidak menaikkan diri buat Quran. Kenapa tidak? Dan gak usah kemana-mana, ya sekolah ini aja bikin. Program satu tahun, ya eh, jadi namanya. Supaya nggak keteter banget gimana? Pilihlah homeschooling misalnya. Tapi di bawah lembaga. Sehingga pengawasannya, tektoknya, kontrolnya ada di sana. Tapi dalam dua tahun malah udah lulus. Kan lucu di negeri ini mah. Homeschooling malah dua tahun. Yang sekolah ribet-ribet tiga tahun. Iya, ini loh, Indonesia. Tiga tahun loh. Kemudian Lutfi menjadi guru tahfiz di Melbourne, Australia. Allah. Siapapun yang mengenal Lutfi ketika tiga tahun yang lalu, kemudian 2017 ketemu Lutfi, nggak kenal, nggak kenal sudah. Muka berubah, dirubah oleh Quran. Penampilan berubah, dirubah oleh Quran. Wajah berubah, dirubah oleh Quran. Tabiat, akhlak, pandangan, tangan, kaki, gaya jalannya, semua berubah. Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat Pak. Saya ikut bahagia, ikut bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki anak yang hafal sampai tiga juz. Saya kira ini lecutan buat diri ibu bapak semua. Jangan mau kalah sama anak diam-diam nanti bapak ibu semua ngapalin Quran. Lalu undang saya lagi, gantian. Yang duduk di belakang adalah anak-anak ibu bapak semua. Ibu bapak yang ada di sini pakai selendang hijau semua. Wah, <laughs> insya, insya Allah. Nanti gantian, bapak-bapak ibu-ibu silakan temui anak bapak ibu semua peluk dan cium minta doa dari <laughs> Kenapa? Karena pada saat ibu di wisuda 3 juz, anak udah 10 juz. Kira-kira begitu. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makasih ya Allah di saat orang lain melupakan Quran, Engkau pilih kami mengingat Quran. Di saat orang lain ya Allah meninggalkan Quran, kami Engkau izinkan mendekati Quran. Di saat Engkau melihat, Engkau izinkan anak-anak orang lain bandelnya kayak gitu, nggak ketulungan atau apalah, yang bikin repot, pusing, puyeng keluarga, kami malah menyaksikan anak-anak kami, ya Allah, menangis bukan karena mainannya diambil, menangis bukan karena eh, PS-nya nggak boleh dimainin, menangis bukan karena jejetnya diumpetin, tapi menangis karena mereka berhasil menghafalkan Quran tiga juz ya Allah. Ya Rob, temenin anak-anak ini ya Allah dan temenin anak-anak lain di seluruh duniamu yang lagi menghafal Quran agar kemudian mereka selesai menghafal dalam keadaan yang mungkin dengan sanad muttasil ila Rasulillahil Karim Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala ali, ya Allah irhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin Ya Allah mudah-mudahan kau izinkan dalam keadaan kami masih hidup menyaksikan bertaburan menteri-menteri penghafal Quran yang profesional, yang amanah, yang jujur dan mengisi pos-pos penting bukan cuma di dunia. Kelak akan ada pemimpin bank dunia. Kalau bank dunia saja orang Indonesia sudah Ibu Sri Mulyani. Tapi kali ini kami mau nambahin Ya Allah mudah-mudahan ada pemimpin nanti bank dunia yang mengubah semua bank menjadi syariah. Insya Allah dia orang Indonesia dan dia hafiz atau hafidh. Ya Allah izinkan kami nanti melihat ada menteri-menteri luar negeri berkumpul sedangkan semua menteri luar negeri itu adalah menteri-menteri luar negeri yang hafiz atau hafizah. Izinkan ketika kami terbang dari Jakarta menuju New York kami kemudian dikendarai, dipiloti oleh seorang pilot yang hafiz hafizah. Kemudian dilayani oleh pramugari-pramugari yang hafiz dan hafizah. Izinkan ya Allah ya Rahman Rahim kami kemudian diimami oleh anak-anak kami di sholat malam dalam keadaan anak-anak kami hafiz dan hafizah. Izinkan para suami memiliki istri yang hafizah. Izinkan para istri memiliki suami yang hafiz. Izinkan para ayah dan ibu memiliki mantu-mantu, besan-besan, ipar-ipar yang hafiz dan hafizah. Ya tanpa kemudian membuat kami ini menjadi susah, tanpa membuat kami menjadi menderita, tanpa membuat kami ini menjadi kalah di urusan yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. By the way, saya pengen tahu nanti tentang metodologi Umi. Saya belum mendengar, kecuali selintas saja. Barangkali nanti ada yang berkenan ikut ke UNER, lalu ngobrol-ngobrol tentang metodologi Umi. Saya mendengar katanya metodenya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa saling sharing untuk diterapkan di banyak lagi tempat selain al gilmanik Terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.